Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kembali kita lanjutkan kajian dalam topik Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dari kitab Fikhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Kemarin terah, eh, terakhir kita baca hadis Jibril dan tentang adab Jibril ketika duduk di hadapan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Mustafa Al Adawi di catatan kaki mengatakan yakni anna Jibrila wada'a yadaihi ala fakhidai nafsihi. Artinya Jibril itu meletakkan dua tangannya, dua telapak tangannya pada dua pahanya sendiri. Wajalasa ala hayatil muta'allimi dan duduk sebagaimana sikap duduknya orang yang belajar. Namun terdapat e, keterangan yang lain dan yang menunjukkan bahasanya Jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua lutut Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Salim Al-Hilali di kitabnya Sarah beliau untuk Arba'in Nawawiyah namanya Al-Afnan Anadiyah bi Syarah Arba'in Nawawiyah ketika menjelaskan hadis Jibril wada'a yadaihi ala fakhidaihi ay wada'a hadha rajulu kafaihi ala fakhidaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maknanya adalah orang tersebut yaitu Jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kama jaa sharihan fi hadithi Abi Hurairah makrunan ma'a Abi Dharin radallahu anhuma indan Nasa'i bi isnadin sahihin sebagaimana terdapat penegasan dalam hadis yang diatkan oleh dua sahabat Nabi Abu Hurairah dan Abu Dar yang diatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih kata Syaikh Salim Al-Hilali wa di riwayat versi Nasa'i tersebut dikatakan hatta wada'a yadahu ala rukbatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut meletakkan tangannya pada dua lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga faridhihi ini berdasarkan hadis Syed Nasai wada'a yadaihi ala fakhidaihi fakhidaihi artinya dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis Jibril. Kemudian tentang hadis kandungan hadis Jibril ini tugas orang tua kata saya Mustafa Aladawi ya, jelaskanlah kepada ya, mereka anak-anakmu hadis ini isi kandungan hadis ini dengan penjelasan yang ringkas dengan cara E, penjelasan yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian bicarakanlah kepada mereka tentang iman kepada Allah. Kenalkanlah mereka dengan Rabb mereka Azza wa Jalla. Ajarkanlah kepada mereka surat berikut ini. Satu surat yang mulia itu suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu zat yang maha esa ya, huwa di kul huwallahu ahad huwa itu disebut dhamir sya'an yang tidak diterjemahkan yang tidak diterjemahkan maka terjemahnya katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah itu zat yang esa. Allahus samad dia adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya dan jadi tempat bergantung seluruh makhluknya. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak ada ahadun satupun yang kufuan sekufu yaitu setara lahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepada anak-anak, ya, kabarkan kepada anak-anak dan ajarilah mereka bahasanya Allah Tuhan kita itu Esa tidak memiliki sekutu. Tidak memiliki sekutu dalam memiliki jagat raya dan tidak ada di samping Allah adanya sesembahan yang lain. Yang kedua, bahkan seandainya di langit dan di bumi itu terdapat banyak sesembahan, maka langit dan bumi akan rusak sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kul katakanlah laukana ma'ahu seandainya bersama Allah itu terdapat banyak sesembahan sebagaimana yang mereka katakan idan jika demikian tentu para sesembahan-sesembahan ini akan mencari jalan ila dil arsy kepada Allah zat pemilik arsy. Dan Allah katakan di surat Al-Jin, "Matarada sahibata wala walada." Allah tidaklah memiliki istri. Oleh karena itu wala walada dia tidak memiliki anak. Dan bagaimanakah dia memiliki anak padahal dia tidak memiliki istri. Wal ilaha illa huwa dia Allah adalah zat yang maha hidup dengan hidup yang sempurna, hidup yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak di, akan diakhiri dengan kematian. Ya. La ilaha illa huwa tiada sesembahan yang berat disembah melainkan dia Allah. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di surat Ali Imran Allah adalah zat yang tiada sesembahan yang berat disembah melainkan dia dan dia Allah adalah zat yang al-hayu zat yang hidup dengan hidup yang sempurna dan di balik nama al-hayu terkumpul semua ya, sifat zat sifat zatiyah ya, al-qayyum dan dia adalah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan yang mengurusi makhluknya dan di balik Al-Qayyum terkandung semua sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sifat Allah itu ada yang berupa perbuatan, memberi rezeki, kemudian melahir, eh, mematikan, menghidupkan, ya, mengatur jagat raya, ya, menakdirkan ini dan itu, Nah, maka ini adalah perbuatan-perbuatan Allah atau dalam bahasa Arab disebut sifat datiyah dan ini semua ya, terkandung di balik al-qayyum. Karena dia Allah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan mengurusi makhluknya ya, tanpa bantuan siapapun. Kemudian eh, ada sifat-sifat yang disebut dengan datia, sifat yang sejak dulu melekat pada Allah tanpa awal eh, mendengar, melihat, mengetahui dan seterusnya. Dan itu semua tercakup dalam al-hayyu, zat yang memiliki, zat yang hidup dan memiliki hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna adalah kuasa, memiliki kuasa, kuat, mendengar, melihat, mengetahui, dan seterusnya. Oleh karena itu maka Al-Hayyu dibalik nama Allah Al-Hayyu tercakup semua sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat zat artinya sifat yang melekat pada Allah sejak dulu tanpa awal. Kemudian di balik al-qayyum terdapat semua sifat fi'liyah, semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Toha la ilaha illahu wa wasi'a kulla syai'in ilma. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya Zat yang layak untuk jadikan sesembahan adalah zat yang diantara syaratnya ilmunya meliputi segala sesuatu. Kalau dia nah, ilmunya tidak meliputi segala sesuatu, dia tidak mengetahui, ya, maka dia tidak layak dan tidak berhak untuk disembah. Maka ada Eh, ada dialog di masa silam disebutkan ada dialog dengan orang ateis, orang yang ingkar Tuhan dan dia ya ter, pernah terjadi satu dialog dengan orang yang ingkar Tuhan maka orang tersebut mengatakan Ya, orang yang ingkar Tuhan ini di dalam dialog tersebut mengatakan saya juga bisa mencipta. Saya juga bisa mencipta. Ya, maka akhirnya dia ambil daging, dia letakkan dalam toples selama seminggu atau kurang lebih setelah itu, nih, maka terdapat sana banyak, uh, ah, bak belatong ya, Terdapat banyak belatung. Nah ini saya menciptakan belatung. Nah, saya bisa menciptakan belatungan. Nah, tinggal saya ginikan. Nah, maka terciptalah banyak belatung. Maka lawan debatnya mengatakan, ya, kalau betul engkau lah yang menciptakan belatung, tolong sebutkan kepadaku berapa jumlah belatung yang ada dalam daging tersebut. Nah, berapa jumlahnya. Kalau engkau tahu, nah, engkau layak untuk menganggap dirimu sebagai pencipta. Nah, ya, engkau layak untuk menganggap dirimu sebagai pencipta. Engkau tahu jumlahnya. Maka bungkamlah dia. Kalau jumlahnya demikian banyak dan dia tidak tahu. <clears throat> Apa hikmah dari kisah ini? Kisah ini mau mengatakan kepada kita bahasanya ini, untuk kemudian menjelaskan atau dikaitkan dengan surat Toha ayat 98 apa hubungannya dengan tiada sembah yang berat disembah melainkan Allah dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hubungan dua kalimat ini adalah zat yang berat untuk jadikan sesembahan adalah zat yang maha tahu. Tuhan itu harus zat yang harus harus zat yang maha tahu. Kalau dia tidak maha tahu, tidak berhak untuk disembah-sembah. Inani anallahu la ilaha ila ana Sebenarnya aku adalah Allah Tiada sembahan yang berat disembah Melainkan aku kata Allah Fa'budni Oleh karena itu sembahlah aku Kemudian uh, ingatkanlah anak uh, anak-anakmu dari bahaya kemusyrikan dari bahaya menyekutukan Allah, ajarkan tauhid, tanamkan tauhid pada mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi pelaku kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna mayyishik billah" Sungguh siapa saja yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya. Jika syiriknya adalah syirik akbar, tentu haramnya artinya haram untuk masuk sama sekali. Pemakwahunar dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Yang dimaksud dengan orang-orang yang zalim adalah orang orang yang musyrik. Dan kemusyrikan itu menghapus semua amal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sungguh kami berikan wahyu kepadamu, wa ilal ladina min qablika, dan para rasul sebelummu. Lain asyrokta, seandainya engkau melakukan kemusyrikan, menduakan Allah, layah baton amaluka, niscaya hapuslah seluruh amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am, walau asyarku lahabitu anhum makanu ya'malun, Seandainya mereka melakukan kemusyrikan, maka hapuslah dari mereka semua amal kebajikan yang mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, kami nampakkan, kami tunjukkan, kami sodorkan amal yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan debu yang bertaburan. Dan kemusyrikan adalah dosa yang paling besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa apakah yang paling besar wahai Rasulullah jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta ja'ala lilaini dan wa huwa khalaqaka <clears throat> Engkau jadikan bagi Allah tandingan padahal Allah adalah zat yang menciptakanmu. Kalimat wa huwa khalaqaka ini kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan betapa jeleknya kemusyrikan. Bahasanya orang yang musyrik adalah orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala Rasanya orang yang musyrik adalah orang yang tidak tahu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa bebasnya orang musyrik itu adalah orang yang tidak tahu diuntung dari kasih eh, berbagai macam nikmat dan nikmat yang terbesar bagi manusia berkenaan dengan status dia sebagai manusia adalah nikmatul wujud ya, nikmat ada setelah dulunya dia tidak ada maka Nabi katakan untuk menunjukkan betapa jeleknya kemusyrikan bahwa khalaqaka. Padahal dia Allah yang ngasih nikmat. Padahal Allah yang memberikan ya, kehidupan kepadamu. Kemudian kenalkanlah anak-anakmu dengan Robnya dan bahasanya Allah adalah sang pencipta, pemberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan orang yang ingin Allah muliakan, menghinakan orang yang Allah ingin hinakan, Allah menyempitkan rezeki orang yang Allah kehendaki, melapangkan rezeki orang yang Allah kehendaki. Dia tinggikan orang yang dia kehendaki dan dia rendahkan orang yang dia kehendaki. Ajarkan pada anak-anakmu. Ya, bahasanya selain Allah itu tidak boleh menjadi tempat berdoa. Tidak boleh berharap kepada selain Allah. Dan selain Allah itu tidak boleh disembah dan berdoa minta-minta pada selain Allah adalah kemusyrikan. Menyembelih untuk selain Allah adalah kemusyrikan. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah kemusyrikan. Tawaf mengelilingi selain Ka'bah adalah kemusyrikan, demikian juga bernadar untuk selain Allah. Ajarkanlah pada anak-anakmu bahasanya hukum adalah milik Allah. Wa anal amra dan bahasanya segala urusan adalah milik Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah sesungguhnya sholatku, nusuki, ya, sembelihanku, hidup dan matiku, itu lillah, milik Allah, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dengan itu aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang terdahulu dalam masuk Islam. Demikian juga ajarkan pada anak-anakmu nama-nama Allah yang indah. Ceritakan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah yang al-ula, yang agung, yang luhur itu semua hendaklah dijelaskan dan diajarkan sesuai dengan akidah alusunnah wal jamaah ya, mereka lah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang setelah mereka minat tabiin yaitu tabiin yaitu orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat watabau dan mengikuti jalan para sahabat Demikian pula ajarkanlah kepada mereka firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala asis tawa Bahasanya Allah Ar-Rahman itu berada di atas ala arsh dan berada di atas eh, Allah berada di atas aras dan Allah tidak membutuhkan arsh sebagaimana langit itu di atasnya bumi dan langit tidak bertopang dan tidak membutuhkan bumi. Maka berada di atas sesuatu bukan berarti mengharuskan membutuhkan bawahnya. Boleh jadi kita katakan burung itu berada di atas pohon, terbang di atasnya pohon, dan ya, burungnya terbang di atas pohon dan dia tidak membutuhkan pohon. Ya, meskipun terdapat berada di atas dan itu membutuhkan bawahnya, namun itu bukan sebuah uh, kepastian. Dan berkenaan dengan Allah berada di atas ars, maka secara tegas kita katakan Allah berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan ars. Ya, sebagian orang menolak untuk memiliki akidah keyakinan atau keyakinan semacam ini karena asumsi kalau Allah berada di atas ars berarti Allah membutuhkan makhluk. Kita katakan tidak. Ya, Allah berada di atas ars dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Di antaranya adalah Allah tidak membutuhkan al-arsyu. Ya, karena berada di atas sesuatu tidak berarti pasti membutuhkan sesuatu bawahnya. Ya, semisal ya, langit di atasnya bumi dan langit tidak membutuhkan bumi. Eh, dan firman Allah Ta'ala apakah kalian merasa aman dari uh, merasa aman dari adab man zat yang fi sama di atasnya langit dia bisa menenggelamkan kalian ke dalam bumi faida maka tiba-tiba hia bumi itu tamuru bergerak tata tataharok tamuru maknanya tataharok bergerak dan yang dimaksud dengan fisama di sini boleh diartikan dengan dua pengertian. amin tuman fisama dalam artian fokus sama. Karena zat Allah itu tidak di dalamnya langit, namun tidak, namun di atasnya langit. Allah zat Allah itu di atasnya langit. Maka fisama artinya fokus sama ya, atau ala sama. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang zat dia itu di atasnya langit? Ya, namun boleh juga sama di sini kita maknai dengan makna bahasa yaitu asumuwu sehingga fisamai artinya fisumuwi yang artinya dan sumu artinya atas. Apakah kalian merasa aman dari adab zat yang di atas sana? Zat yang di atas sana kalian merasa aman, dia menimpakan azab berupa Allah tenggelamkan kalian ke dalam bumi. Dan firman Allah Ta'ala ilai hanya kepada Allah, naiklah kata-kata yang baik. Adapun kata-kata yang buruk, maka tidak akan naik dilaporkan kepada Allah. Dan hadis seorang wanita, eh, budak wanita, Yang ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di manakah Allah maka wanita tersebut mengatakan fisama dan fisama di sini dimaknai dengan dua makna yang tadi telah kita sampaikan untuk surat Al-Mulk. Bisa artinya fauqas dan boleh juga diartikan fisumui. Faqala li sayyidiha, lalu Nabi berkata kepada pemiliknya yaitu Ma'awiyah ibn Hakam As-Sulami, radallahu anhu atiqha, merdekakanlah budakmu ini karena dia adalah budak yang beriman. Maka berdasarkan hadis ini tidak boleh dimerdekakan, budak itu tidak boleh dimerdekakan kecuali jika dia budak yang beriman. Karena fa di sini fa li ta'lil menunjukkan alasan eh, menunjukkan alasan Eh, diperbolehkannya atau diperintahkannya memerdekakan budak. Demikian juga jelas kala semua keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah namun sama karena dialog dengan anak maka biuslub bin sahlin dengan gaya bahasa yang mudah muyasarin yang mudah bisa dipahami oleh anak dan bisa diterima oleh anak ceritakanlah kepada mereka tentang malaikat bahasanya mengimani malaikat itu sebuah kewajiban dan percaya dengan adanya malaikat lazimun sebuah keniscayaan dan tidaklah akan terwujud iman kecuali dengan hal tersebut. Dan bahasanya mereka-mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka berstasbih malam dan siang, layaf turun, tidak pernah futur. Mereka tidaklah sombong untuk taat kepada Allah, tidak sombong dan menolak untuk beribadah kepada Allah, bahkan mereka adalah musyfiqun, makhluk-makhluk yang merasa takut min khasyatihi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ajarkan dan ceritakan pada anak bahasanya malaikat itu tercipta dari uh, tercipta dari cahaya dan bahasanya lahum mereka memiliki amalun sejumlah tugas yang mereka laksanakan khairah dengan sebaik-baik pelaksanaan mereka tunaikan dengan sebaik-baik penunaian ada malaikat yang tugasnya untuk memikul arsh di antara malaikat ada yang jadi rusul rusul maknanya sufara penghubung antara Allah dengan para nabi di antara mereka ada al-hafadah wal katabah yang menjaga dalam artian katabah mencatat amal-amal manusia mereka lah yang yusajiruna merekam dan mencatat amal-amal hamba kemudian mencatatnya dan yuhsunaha dan mencatatnya ada juga malaikat yang bertugas malakul maut yang bertugas untuk mencabut nyawa pada saat yang telah berakhir ajal seorang hamba ada juga berada e, berdasarkan hadis tentang kisah dakwah Nabi di Taif kita jumpai ada malaikat gunung ada malaikat yang ya, ngurusi gunung, malakul jabal atau malakul jibal. Ya, maka yang ngurusi gunung itu malaikat dan bukan ya, jin ini jin itu yang beroksa gunung. Ya, jin Bah Petro yang beroksa gunung Merapi. Tidak demikian. Dasarkan hadis ya, yang pas adalah itu ada malaikat Kemudian eh, terdapat malaikat yang bertugas untuk ngurusi dan menggiring mendung. Ada juga malaikat yang tugasnya menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ada juga malaikat yang tugasnya mengha eh, ikut menghadiri sholat, sholat berjamaah, sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan asar. Demikian juga wal jumat, sholat jumat. Ya, kemudian ada juga malaikat yang bertugas menguatkan dan menolong orang-orang yang beriman saat perang dengan izin Allah dan membuat ketenangan pada orang-orang yang beriman dan memberikan kabar kepada eh, ada juga malaikat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ketika mereka hendak meninggal dunia. Ada juga malaikat yang bertugas untuk menyiksa orang-orang kafir ketika mereka ketika dia mengeluarkan nyawanya Lalu malaikat ini naik dengan membawa nyawa-nyawa tadi ke langit. Ada juga malaikat yang bertugas menanyai manusia di alam kuburnya. Demikian juga ada malaikat yang bertugas berdoa mohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman dan mendoakan orang yang beriman agar masuk surga. Ada juga malaikat yang ya, tugasnya adalah khazanatu uh, khazanatul jannati penjaga uh, surga yang populer ya disebutlah ketua dari malaikat penjaga surga dengan sebutan malaikat Ridwan namun dari sisi eh, hadis hadis-hadis tentang nama malaikat Ridwan adalah hadis yang daif Peminum dan di antara mereka ada malaikat yang merupakan Rozanatun Nar, eh, penjaga neraka dan yang namanya Malik berdasarkan ayat Al-Quran. Dan malaikat penjaga neraka mereka adalah keras dan kasar. Ya, atau kasar dan keras, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Dan bahasanya malaikat itu tidaklah masuk rumah yang ada padanya anjing ataupun gambar yang terlarang. Dan bahasanya malaikat tastami'u li tilawatil Qur'an itu mendengarkan orang yang baca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang diserahkan kepada pihak kepada mereka para malaikat. Dan terdapat faedah yang disampaikan oleh Ibnu Salah Asy-Syafi'i seorang ulama dalam eh, ulama besar dalam ilmu hadis dan madhabnya Syafi'i beliau mengatakan bahasanya terdapat riwayat namun beliau tidak menyebutkannya yang mengatakan bahasanya malaikat itu tidaklah Allah beri kemudahan untuk membaca Al-Quran. Ya, maka membaca Al-Quran itu adalah amal ibadah eh, khas manusia yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia. Malaikat tidak diberi eh, kesempatan dan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu malaikat antusias untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh manusia, yang dibaca oleh manusia. Karena mereka tidak membaca Al-Quran. Dan bahasanya makhluk malaikat mereka malaikat ini mempersaksikan keesaan Allah dan kerasulan para rasulnya. Mereka loyal dengan para para kekasih Allah dengan memberikan pertolongan dan penguatan dengan izin Allah. Dan bahasanya mereka para malaikat itu tidak berjenis kelamin perempuan, tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang kafir wal iftirak dan orang-orang yang membuat kebohongan yaitu orang musyrik Arab yang mereka berkeyakinan bahasanya malaikat itu jenis kelaminnya perempuan ya, dan mereka adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya, kemudian keyakinan orang musyrik Arab ini kemudian diwarisi oleh orang-orang Barat ya, sehingga mereka menganggap bahasanya angel itu ya, wanita cantik. Wa anaha dan bahasanya mereka mereka para malaikat memberikan syafaat untuk orang yang beriman dan memiliki tauhid pada hari kiamat akan tetapi mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah izinkan adanya syafaat baginya sebagaimana firman Allah taala dan betapa banyak min malakin malaikat di langit la turni syafaatum syafaatnya tidaklah bermanfaat syai'an sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan untuk siapa saja yang Allah kendaki dan Allah ridai Dan sebagian telah kami sampaikan, ajarkanlah kepada anak bahasanya mereka para malaikat mengawasi kita manusia, mencatat e, alaina amalan amal-amal kita, mencatat apa yang kita ucapkan berupa berbagai macam ucapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Mayal fidu min kaulin tidak ada satupun perkataan yang terucap kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas dan selalu hadir dan sesungguhnya Allah memilih di antara mereka para malaikat ada malaikat yang istimewa Allah istimewakan sebagai utusan ya, utusannya Allah contohnya adalah Jibril alaihi salam Kemudian eh, di antara materi yang penting disampaikan kepada anak, disamping intinya tadi adalah iman kepada Allah dan malaikat, maka poin penting yang lain kurikulum ini silabus yang penting e, untuk dipikirkan bagaimanakah menyampaikannya kepada anak adalah mengajarkan tentang ada waktu syaitan, permusuhan setan kepada manusia. Maka jelaskanlah kepada anak-anakmu, jelaskan pada mereka permusuhan setan kepada manusia dan mereka. Maka setanlah yang mengeluarkan dan mengusir nih, bapak ibu kita itu Adam dan Hawa dari surga dan dia berupaya sungguh-sungguh untuk mengeluarkan semua anak keturunan Adam dari surga. Oleh karena itu maka Allah telah mengingatkan kita dari bahaya setan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah setan itu menggoda kalian." Jangan sampai demikian sebagaimana setan telah mengusir dua orang tua kalian dari surga. Setan mencabut dari keduanya pakaian keduanya liriyahuma supaya setan memperlihatkan, memperlihatkan pada keduanya aurat keduanya. Ingatlah bahasanya setan itu ya rakum melihat kalian huwa wa qabiluhu dan dan yang sejenis dengan dia yaitu jin di tempat kalian tidak bisa melihatnya. Dan yang dimaksudkan adalah wujud asli. Maka berdasarkan ayat ini innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum kita katakan tidak ada satupun orang yang melihat wujud asli eh, wujud asli, wujud asli jin kecuali para nabi. Adapun ketika dia berubah dengan rupa-rupa yang lain, maka manusia bisa melihatnya sebagaimana Abu Hurairah bisa melihat jin yang atau setan yang mencuri ya, zakatul fitri atau zakatul ramadan dan yang lain. Inna ja'alna syaitin Sehingga kami jadikan setan itu pelindung wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan kabarkanlah pada anak sampai kalah pada mereka bahasanya setan itu memiliki adalah musuh yang nyata bagi mereka anak-anak. Setan itu tercipta dari api dan bahasanya setan itu ya rona bisa melihat manusia huwa setan wa dan yang sejenis dengan dia yaitu jin min haitsu dan kita tidak bisa melihat mereka dan ini adalah posisi perang yang ini, pada dasarnya kalah ini, posisi manusia dalam peperangannya dengan jin dan setan itu posisi kalah bukan posisi menang bayangkan berhadapan dengan musuh, musuhnya lihat kita, kita tidak bisa lihat musuh. Gimana mau menang? Ini, maka posisinya posisi kalah bukan posisi menang. Nah, posisinya posisi kalah bukan posisi menang. Kalau musuh bisa lihat kita dengan leluasa, saja ya sudah selesai sudah, habis sudah manusia. Nah, oleh karena itu maka tidak ada yang selamat dari godaan setan kecuali orang yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi manusia posisi kalah bukan posisi menang. Uh, wali wali alam dan dalah diajar biasanya setan itu antusias sangat-sangat antusias untuk menyesatkan al abna anak-anak wa itulah sudah menyesatkan mereka yaitu anak-anak Adam dan menyesatkan mereka sebagaimana Allah sebutkan anhu perkataan setan itqal ketika setan mengatakan Kal iblis berkata kepada Allah, Ara'aitaka ya, kabarkanlah kepadaku wahai Allah, hadalladzi ini Adam, Allah dikaram Taala ya yang engkau unggulkan di atasku dengan kau perintahkan aku untuk bersujud kepadanya Adam. Lain akhartan ila yaumil qiyamah. Sungguh jika engkau memberikan tunda, memberikan tempo yaitu umur yang panjang kepada aku yaitu iblis sehingga hidup sampai hari kiamat niscaya akan aku habisi mereka sampai ke akar-akarnya aku akan habisi duri atau anak keturunannya akan aku hancurkan sehancur-hancurnya ila kalila kecuali sedikit saja yang sisa dan selamat Qal Allah berfirman idhab Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum. Pergilah sana. Maka siapa yang mengikuti wahai iblis minhum dari anak keturunan Adam, maka jahanam adalah balasan untuk kalian. Balasan yang maufuran yang sempurna. Istafziz maka tariklah orang-orang yang mampu, manusia-manusia yang engkau mampu untuk menariknya dengan suaramu. Ya. Dan yang dimaksud dengan suaramu adalah ya, musik, alat musik. Ya. yang ditafsir jalan lain. Maka ayat ini di antara dalil haramnya musik. Ini antara dalil haramnya musik. Maka musik itu terlarang dasarkan uh, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hadis tentang ya, dan dalil ayat Al-Quran kita jumpai di surat al, diantaranya di surat Al-Isra ayat yang ya, ayat yang di sini mungkin ayat 63 berarti. Atau 64 ya. Eh, ya. 64. Bisautik dengan suaramu. Wa ajlib alaihim. Dan teriakilah mereka. Bikhailika wa rajilika. Ya, dengan keadaan kau berkendara dan jalan kaki. wa syarikum dan bersekutulah dengan mereka dalam harta. Dengan luaskan harta-harta yang haram. Dan anak. Ya, dengan memberikan godaan sehingga munculnya anak-anak zina. Wa idhum dan janjikalah kepada mereka bahwasanya tidak ada hari kiamat wa may yaitu musyaitan ila dan tidaklah setan membuat janji kecuali tipuan sesungguhnya hamba-hambaku yang betul-betul hamba Allah engkau tidak punya kuasa kepada mereka wa kafa bi rabbika wakila cukuplah Rabbmu sebagai pelindung dan jelas kalau kepada anak bahasanya tipu daya setan itu lemah Bahasanya setan tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Arabnya. Dan sampaikan kepada anak bahasanya setan itu lari ketika mendengar suara adzan demikian juga ikomah. Setan itu tersembunyi, tafi dan sembunyi ketika seorang manusia itu mengingat Allah Azza wa Jalla ya. Ya. sebagaimana firman Allah di surat an Lati sufi suturin nas eh, eh kulang tu benas malik nas ilahi nam syaril waswasil al khannas eh, al khannas artinya yang tersembunyi orang yang makhluk yang al khannas yang bersembunyi tafsiran Ibnu Abbas yang dimaksud dengan al khannas ya, eh, bahasanya setan itu bersembunyi ketika seorang berzikir Demikian juga uh, setan terlari dari rumah yang dibacakan pada surat Al-Baqarah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi tiba jika Anda membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Dan bahasanya ucapan la ilaha illallah wa ta'ala syarika lalu mulku alhamdu wa wa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali itu akan menjadi sebab Allah menjaga manusia dari gangguan setan. Dan ceritakanlah kepada anak-anakmu tentang jin. Namun jangan ceritakanlah kepada mereka tentang jin dengan cerita yang menakutkan. Nanti jadi penakut. Ini bukan bermanfaat namun merusak anak. Namun ceritakanlah kepada mereka tentang penciptaan jin, tentang karakter jin, tentang kelakuan-kelakuan jin. Ada yang soleh dan ada yang toleh. Ajarkanlah kepada mereka amalan-amalan eh, perlindungan, bacaan-bacaan perlindungan yang dengannya seorang melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Demikian juga di antara silabus penting yang patut untuk diajarkan kepada anak adalah tentang mengimani kitab. Demikian juga kitab-kitab suci. Ceritakan dan sampaikan pada anak Anda mau tentang kitab suci. Bahasanya Allah menurunkan kitab suci kepada para rasul. Ini Allah turunkan pada para rasul sejumlah kitab isinya adalah perintah Allah kepada mereka subhanahu wa ta'ala agar mengesahkan Allah. Agar beriman dengan Allah, dengan para rasul Allah. Mengenalkan kepada mereka tentang halal dan haram. Dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat berita makabelahum umat-umat terdahulu dan hukum yang adil di antara mereka dan berita tentang mabadahum setelah mereka dalam kitab-kitab suci tersebut terdapat dakwah dan ajaan untuk melakukan segala kebaikan, segala kemaslahatan dan hidayah, mengingatkan segala kejelekan, kekafiran dan kesesatan. Dan mengimani kitab-kitab suci ini hukumnya wajib menggarinya adalah kekafiran dan tindakan keluar dari Islam. Dan di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wadakar demikian juga adalah engkau sebutkan tentang lembaran-lembaran pertama ya, yaitu lembaran yang Allah berikan pada Ibrahim dan Musa. Demikian juga hendaklah engkau ceritakan tentang al-alwah, tentang lembaran-lembaran yang dibawa oleh Musa setelah berjumpa dengan Allah yang berisi Taurat. Demikian juga hendaklah engkau ceritakan Zubrul Awalin kadalik e, lembaran-lembaran orang-orang terdahulu kadalik seperti itu. Kemudian silabus materi silabus yang lainnya adalah mengimani para rasul. Sampaikan pada anak-anakmu tentang para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahasa mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Para nabi dan rasul itu dari golongan manusia dan mereka adalah laki-laki, tidak ada yang perempuan. Allah ciptakan, Allah utus mereka kepada makhluknya. Kemudian para rasul memerintahkan manusia untuk mengisahkan Allah, memberikan kabar gembira berupa surga bagi siapa saja yang mau taat, mengingatkan bahaya kemusrikan mengingatkan bahaya kedurhakaan, Fal asi annahu matwahu. Maka untuk orang yang durhaka nerakalah tempatnya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah istofa min haulai ar-rusul. Allah pilih dari sekian banyak rasul ya ulul asmi yang mereka ini jumlahnya lima Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad ya, alaihi wassalatu wassalam dan, eh, dan sampaikan bahasanya mengimani semua rasul dan para nabi itu wajib Siapa yang kafir dengan satu Rasul atau satu Nabi teranggap kafir dengan semuanya. Dan bahasanya mereka-mereka para Rasul adalah manusia yang paling utama. Adalah makhluk dari manusia yang paling utama. Yang paling berakal, yang paling lembut, yang paling bijak. Yang paling hebat taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mentaati para Rasul itu wajib. Durhaka kepada para Rasul adalah kerugian yang nyata dan mereka-mereka para rasul ini adalah orang-orang yang merasa takut pada Rabbnya. Uh, punya rasa takut pada Tuhannya, menyembah dan taat pada Tuhannya. Dan bahasanya mereka para rasul ini besok punya hak untuk memberikan syafaat pada orang yang beriman dan bertauhid pada hari kiamat. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dan itu pun untuk orang-orang yang Allah inginkan. Allah izinkan agar mendapatkan syafaat. Dan mereka para rasul adalah hamba-hamba Allah Ta'ala bukan Tuhan dan bukan setengah Tuhan. Basaron mislu sa'ir bashar mereka manusia sama persis dengan eh, sama persis dengan manusia-manusia yang lain. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tercipta dari cahaya, non tercipta dari air mani bapaknya. Dan oleh karena itu maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya jika berada di terik matahari maka punya bayang-bayang ya tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang Rasanya Nabi jika jalan di berada di teng tengah terik matahari tidak punya bayang-bayang. Kenapa? Karena beliau cahaya dan bukan raga. E, maka cahaya bertemu dengan cahaya, nah, terjadilah pantulan cahaya. Nah, dan tidak ada e, dan tidak ada bayang-bayang. Maka itu satu hal yang tidak benar. Beliau bukanlah e, raga cahaya, non dia adalah raga yang e, sebagaimana normalnya raga manusia. Dan bahasanya mereka-mereka para rasul turun kepada mereka para malaikat membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu para rasul ini menyampaikannya pada umatnya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan bahasanya mereka-mereka ini Eh, tidaklah punya hubungan dengan Allah, hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan. Subhanahu wa ta'ala andalika. Farabbuna karena Rabb kita tidaklah memiliki istri, tidak pula anak. Tidak ada dari mereka yang jadi anaknya Tuhan. Atau jadi keponakannya Tuhan atau yang lainnya. Dan mereka-mereka para rasul ini tidaklah boleh kita jadikan sebagai tempat untuk berdoa selain Allah. Karena tempat kita berdoa, doa kita hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya menghormati para rasul, memuliakan mereka dan mentaati perintah mereka adalah sebuah kewajiban. Kemudian para rasul mereka bersepakat, mereka Islam mereka bersepakat dalam dakwah mereka dalam satu poin yaitu perintah untuk beribadah pada Allah dan menjadi tauhid dan kemusyrikan. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nahl, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul sembahlah Allah dan jailah tauhid dan firman Allah dan tidaklah kami utus sebelummu min rasulin seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'buduni tiada sembahan yang berat disembah melainkan aku maka sembahlah diriku dan bahasanya setiap rasul memiliki syariat yang itu mencocoki keadaan kaumnya yang dia diutus di tengah-tengah mereka. Dan bahasanya orang yang kafir dengan birasulin satu rasul dari mereka mereka para rasul maka ternilai kafir dengan semua rasul. Maka siapa yang mendustakan satu rasul teranggap mendustakan semua rasul. Dan penutup mereka para rasul dan nabi seluruhnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu salawatullah wassalamuhu alaihi. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Di kesempatan yang akan datang kita masih membahas silabus materi yang ya, wajib diberikan dan disampaikan kepada anak yang pada dasarnya ini adalah kewajiban orang tua maka anakmu anakmu bukan kewajiban sekolah ya namun kewajiban orang tua